Definisi dan faidah mustalahul hadis. Yang pertama, definisi. Mustalahul hadis adalah sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui keadaan seorang rawi dan keabsahan riwayat yang ia bawa. Apakah dapat diterima atau ditolak? Yang kedua, faedah Faidah mempelajari ilmu mustahal, mustalahul hadis adalah mengetahui rawi dan riwayat mana yang dapat diterima dan ditolak. Pengertian hadis, khobar, athar, dan hadis kutsi. Yang pertama, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takkorir atau persetujuan, dan sifat. Yang kedua, khobar Semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Pendapat lain menyatakan bahwa khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada selain beliau. Dengan demikian, definisi khobar lebih umum dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hadis. Yang ketiga, athar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau tabi'in. Terkadang athar juga definisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun penyebutannya harus diberi takyid atau catatan bahwa hal itu berasal dari beliau seperti ucapan wafil athari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalam athar yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Qudsi disebut juga dengan hadis robbani atau hadis ilahi. Contohnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Robnya Taala bahwa Allah berfirman, Ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi fa in dzakaroni fi malin fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhum aku yaitu Allah menurut persangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di kumpulan orang banyak, aku mengingatnya di kumpulan orang banyak yang lebih baik dari mereka. Kedudukan hadis Qudsi antara Al-Quran dan hadis Nabawi. Perbedaan ketiganya dapat diketahui dari penisbatan lafat dan makna. Lafat dan makna Al-Qur'anul Karim dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis nabawi lafat dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi hanya maknanya saja yang dinisbatkan kepada Allah taala bukan lafatnya. Oleh karena itulah, membaca hadis kudsi tidak terhitung sebagai ibadah. Tidak dapat digunakan sebagai bacaan dalam sholat. Tidak ada tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir untuk menandinginya dan tidak dinukil secara mutawatir sebagaimana Al-Quran. Sehingga diskusi ada yang berderajat sahih, laif, bahkan maudu' atau palsu.